tentang hidup kematian. Be, menakutkan. Betul tidak? Tentang surga neraka lebih-lebih. Betul tidak? Karena kita belum tentu bisa masuk surga. Dan mungkin kita tidak kuat untuk menahapinya neraka. Hmm, ada tips untuk masuk surga. Karena sebenarnya sih surga itu mudah banget. Karena surga itu tidak dibiaya, tidak diongkos. Tidak pakai ongkos. Yang pakai ongkos itu neraka. Ya iyalah. Orang masuk masjid. Gratis tidak? Gratis. <laughs> Betul tidak? Main judi? Bayar. Puasa? Bayar. Salat? Istri di rumah? Sina? <laughs> Mana ya? Maaf, tapi yang paling bagus ini. Kalau mau masuk surga, ada tekniknya. Lakukan sesuatu yang dicintai surga. Ada empat yang dicintai oleh surga. Bukan kita yang rindu masuk surga, tapi surga yang rindu kepada orang empat ini. Siapa empat orang yang ini yang dirindukan oleh surga? Yang pertama, talil Quran, orang yang rajin baca Quran. Ada waktukah kita sempatkan untuk baca Quran? Minimal 100 ayat setiap malam. Ya iyalah surah Yasin kan 83. Surah Al-Fatihah 7. Sudah berapa semua? 90. Tinggal 10. Tambah aja terikul. Kul huwallahu had, kul auzu bin falak, kul auzu bin nas. Selesai kan? <laughs> lisan. Siapa itu? Orang yang menjaga lidahnya. Sanggupkah engkau menjaga lidahmu? Masuk surga, maka jaga lidah. Karena lidah tak bertulang. Jamaah. Oh jamaah. Lanjut. Salil Quran wa abis lisan wa mutimil jihan. Orang yang memberi makan orang yang lapar. Memberi makan. Luar biasa. Kalau kita memberi makan orang, uh. Bukan berarti kita pergi suami satu-satu persatu. Kelamaan. Buatkan mata pencaharian buat mereka. Buat usaha sehingga banyak orang kerja di sana. Betul tidak? Memberi makan, undang orang makan. Karena memberi makan adalah pahala luar biasa. Makanan itu langsung sampai pahalanya. Kalau sesuatu belum tentu. Kalau makanan langsung sampai. Karena langsung dinikmati. Betul tidak? Dan yang keempat, berpuasa. Dirindukan oleh sorga. Nah, tapi maaf ya, maaf, maaf. Sesuatu kehidupan ini butuh bekal. Ada bekal di dunia ini. Hidup saja kita ini butuh bekal-bekal, Apalagi kayak Mbak Inul ya, masih ingat masa-masa lalu ya. Di dunia ini kita butuh ini, butuh ongkos, butuh makan, menghidupi dan sebagainya. Kalau Mbak Inul bagaimana pendapat bekal apa saja yang disiapkan di dunia ini? Uh, yang di dunia ini untuk bekal mati cuma amalan Pak Ustadz. Kalau Mbak Vega, bekal bekal kan di dunianya apa? kalau aku insya Allah salat lima waktu. <laughs> Oh gitu. Paling salat duha ya biar banyak rezekinya. Hmm. Puasa Senin Kamis insya Allah. Di dunia aja ada eh, bekal-bekalnya. Kalau mau ke akhirat, kalau mau ke kuburan, bekal apa? <laughs> Paling bawa bawa tikar. <laughs> bekal yang terbaik, luar biasa. Kalau hari mau mati, meninggalkan belang. Kalau gajah mati, meninggalkan tadi. Kalau manusia mati, meninggalkan amal. Yang paling bagus karena yang ditanya itu adalah amal kebaikan. Makanya persiapkan bekal kita. Yang akan dibawa. Maaf ya. Bekal apa? Amal. Yang ditanya, maaf, amal. Salat. Makanya Mari kita siapkan diri kita untuk menuju kematian. Persiapan-persiapan apa saja yang kita siapkan untuk bekal menuju kematian. Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah. Yeah.